قال الشيخ رحمه الله الثامنة عشر ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين apa yang menyebutkan tentang bahwa sebab kafirnya Bani Adam dan sebab mereka meninggalkan agama mereka adalah al-ghulu fi salihin, melampaui batas terhadap orang saleh. Ini adalah ausya'u ausa'u audiyatil ilal batin kata Abdurrahman bin Yahya al-Muallimi. Sebab yang paling lempang, paling luas untuk menggelincirkan orang itu ke dalam kesesatan adalah ghulu fil afadil, melampaui batas pada orang-orang yang terhormat memiliki keutamaan. Kalau wa yang azza wa ya ahlul kitab. Ini berlaku umum. Ditujukan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Pertama. Tapi ini juga berlaku untuk mereka yang diberikan Alkitab, Ahlul Quran, dipanggil juga dengan kalimat ini. La fi dinikum. Kalau orang-orang Yahudi hulu terhadap Uzair, orang-orang Nasara hulu terhadap Nabi Isa alaihi salam. Nah, Ahlul Quran sebagian mereka hulu terhadap nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, keluar fasidah busiri ya. Nah, dan yang lain-lain yang pujian-pujian sanjungan-sanjungan yang melampaui batas tidak pada pada tempatnya. Nah, yang Rasulullah tidak ridha dengan sikap seperti itu. Tidak ri, tidak tidak ri. nanti disebutkan di sini oleh beliau hadisnya. Qala fi sahih. Nah, eh, mana al-ghulu ini melampaui batas dalam hal memuji, dalam hal mencela. Ya. Nah. Qala fi sahih an Ibn Abbas radhiyallahu anhu fi qauli Allah taala wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yahuta wa ya'uqa wa nasra. Qala kata Ibn Abbas dalam surat Al-Jiz surat Nuh ini ya. Qala hadhihi asma'u rijalin as-salihin min qaumi Nuh. Ini setelah peninggal Nabi Adam ya keturunan anak-anak manusia ketika anak-anak Nabi Adam itu dibimbing oleh anak-anak Nabi Adam. Di antaranya adalah Nabi Syed dianggap menjadi keturunan Nabi Adam yang dari beliau ini kemudian turun Nabi Nuh ya Nah, selama rentang waktu tersebut mereka bersilih berganti dibimbing oleh orang-orang soleh memiliki keutamaan dari anak-anak Nabi Adam. Sampai nah, pada satu masa muncul lima lima tokoh ini. Watwa Yahus Ya'uq dan Nasra. Terkenal sebagai orang yang soleh. Memiliki halakah-halakah di tempat mereka tinggal. Halakah ilmiah, halakah yang yakni mawa'il penuh dengan nasihat, mutiara hikmah, bimbingan-bimbingan untuk beribadah kepada Allah, untuk takut kepada Allah, nasihat-nasihat untuk maslahat nah, mereka ya. Nah, falam mahalaku ketika mereka berlima ini meninggal dunia dalam keadaan kata nah, para ulama berdekatan waktunya. Di saat-saat mereka ini sangat dicintai oleh kaumnya. Lima orang ini dicintai, diagungkan, dimuliakan. Setiap ucapan mereka, mereka bukan nabi. Mungkin kenapa kan, tapi soleh, masya Allah. Nah, ucapan mereka itu selalu diikuti dan ditaati. Diikuti dan dita ditaati. Nah, meninggal dalam keadaan mereka sangat dicintai oleh kaumnya, meninggal dunia. Berturut-turut dalam waktu yang berdekatan. Ya, dalam satu tahun mungkin. Ya, ada yang mengatakan dalam satu tahun itu selang berapa bulan atau berapa waktu kemudian meninggal Pertama ini ada buat suwa Yahud Ya'ub dan Nasrah nah, ketika mereka meninggal dalam keadaan masyarakat mencintai mereka menghormati mereka nah allah syaitan ila qaumihim syaitan iblis datang kepada nah, kaum mereka mengikut mengikut mereka Aninsibu sibu ila majalisihim buat tancapkan di majelis-majelis mereka yang biasa duduk tempat tua buatkan gambarnya ya ila majalihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban buat patung buat monumen di tempat-tempat mereka duduk wasamuha bi asma'ihim dan beri nama dengan nama-nama mereka ini majelis suwa ini majelis wat di sana majelis yaghus ya'uf dan nasra nah fa'alu walam tu'bad mereka kerjakan dan belum disembah apa yang terjadi nah selama waktu itu setiap kali mereka lewat di tempat majelis tersebut, di tempat patung ataupun gambar di situ ada patung wat atau suwa, mereka teringat. Teringat dengan nasihatnya. Mengenang jasa nah, teringat ah, bangkit semangat mereka untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah lagi. Begitu seterusnya. Hatta idza halaka ulaik. Orang-orang yang membuat ini. Nah, para yakni sesepuh ini meninggal dunia. Nah, wanusial ilmu. Ilmu pun dilupakan. Ilmu tentang Allah, tentang dinullah yang diwarisi oleh diwariskan oleh Nabi Adam kepada mereka atau ilmu yang tentang tujuan pembuatan patung-patung tersebut. Bukan untuk disembah. Tapi ini tidak disebutkan, tidak diwariskan kepada anak-anak cucunya. Nah, Sampai akhirnya datang lagi syaitan membisikkan. Dan sebagian dari disebutkan, nah bahwa nenek moyang kalian dahulu, ya setiap kali kemarau seperti ini minta. Nah, mereka berdoa kepada, nah, minta kepada berhala-berhala tersebut. Jadikannya sebagai apa? Wasilah untuk supaya nah ya yastar min nah, atau kama ini mereka minta hujan dengan ini patung-patung tersebut. Nah, bertawasul kepada Allah dengan patung-patung tersebut. Akhirnya, nah mereka mulai melakukan peribadatan-peribadatan kepada benda-benda tersebut. Nah, itu kan rentang waktunya luar biasa jauhnya. Tapi subhanallah ketika Rasulullah SAW berdakwah hidup itu ada di di jazirah Arab. Dari mana ini? Nah dulu belum ada arkeolog, belum ada arkeolog. Ini kata Ibnu Syekhul Islam tentunya imma mereka membuat patung yang sama kebetulan namanya dengan nama-nama patung tersebut ya ya nama-nama yang disebutkan dalam surat Nuh ini atau mereka memang seperti disebutkan dalam sebagian riwayat juga syaitan datang kepada nah siapa Amr bin Luhai al-Khuzai yang membisikkan di tempat untuk menggali tempat-tempat tertentu yang di situ dia menemukan lima berhala berhala ini yang sudah padahal sudah dihancurkan dilenyapkan oleh Allah dengan banjir nah yang menenggelamkan seluruh dunia nah ternyata hmm, dari wangsit hmm, syaitania ini Amr bin al Hayy Al-Khuzai menggali menemukan situs tempat peninggalan berhala tersebut itulah kemudian diletakkan dan akhirnya dipuja-puja oleh bangsa Arab. Nah. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah qala ghairu wahid min salaf. Tidak hanya satu salaf menyatakan lama matu ketika orang-orang tersebut mati lima tokoh orang-orang salehnya tadi wat suwa'ya ya, ya ini mati akafu ala kuburihim mereka tirakat di kuburan-kuburan mereka. etikal Nah, dengan semua maknanya, semedi, ya, Nah, bertasbih, nah, dan semua. Summa kemudian mereka menggambar, membuat patung-patungnya ataupun gambar-gambarnya. Ini awal. Dan antum lihat ini diikuti oleh kaum tarekat sufia, Ya, dilakukan oleh orang-orang tarekat sufiyah. Lebih-lebih lagi Syiah Rafidhah. Nah, orang-orang sufia itu kalau mereka zikir, ana ingat ini dari Nah, Allah yarhamu, Walidi pernah ya dengan apa dalam tarekat Naqsyabandiyah. Jadi mereka itu menganggap orang tua mereka, ibu mereka itu adalah sandal. Tidak ada harganya. Ya, dibutuhkan kalau perlu aja. Ya. Sedangkan yang sangat penting yang dipulihkan sejak saat adalah syekh tarekat mereka. Yang waktu itu yang anak ingat namanya Fadirun Yahya. Itu menjadi imamnya. Nah itu kalau mereka mau sholat, mau dikir untuk supaya bisa khusyuk, itu dengan pasang fotonya. Ya, karena seperti orang-orang sufi ya sekarang kan, mereka untuk bisa paling apa namanya khusyuk itu lihat atau sholat di depan foto Syekh tarikatnya entah Syekh Abdul Qadir atau Syekh Fulan nah, atau kalau orang-orang Syiah di depan imam-imamnya bahkan di kuburan imam-imamnya mereka sholat lebih mantap macam. Nah, nah ini terjadi demikian ya Nah, ini tujuan mereka awal-awal itu. Summa tala alaihimul amad fa'abaduhum. Kemudian berjalan waktu yang panjang, akhirnya mereka menyembah patung-patung tersebut. Nah, ini akan terjadi. Kalau an Imran Rasulullah SAW qala Umar bin Khattab berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, La tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Jangan kamu berlebih-lebihan. Itra melampaui batas berlebih-lebihan di dalam memuji. Karena asrafin nasara ibnu Maryam. Sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan memuji Nabi Isa alaihi salam. Innama ana abdun. Sungguh, aku tidak lain hanyalah seorang hamba. Artinya apa? Hamba merbuk diatur oleh Allah, diciptakan oleh Allah, di diberi petunjuk oleh Allah, dipilih oleh Allah, dimatikan oleh Allah Allah Subhanahu wa taala. marbuk hamba dikendalikan oleh Allah. Ini beliau sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Faqulu maka katakanlah oleh kamu, Abdullah wa Rasuluh. Sebagai hamba Allah, aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Sebagai hamba, beliau tidak layak untuk diibadahi. Tidak boleh di panggil dalam doa, doa, doa dimintai syafaat, dimintai barokah, dimintai kesehatan, rezeki. Karena beliau juga mar, marbuk seperti yang kemarin. Ya. Nah. Apa dalam pelajaran apa itu? Assalam. Ya. Assalamu Allah. Ini pelajaran apa? Salatnya. Nah, salat. Kita mengucapkan apa? Assalamu alayka ayuhan nabi. Kita mintakan keselamatan kepada Allah untuk beliau sallallahu alaihi wasallam dan berkah. Nah, al mad'u lahu la yud'a. Ya kan? Al mad'u lahu la yud'a. Sosok yang kita mintai untuknya itu nggak bisa kita mintai. Paham? Nggak boleh kita meminta kepada kepadanya. Karena kita mintakan kepada Allah, kepada Allah untuk beliau kita mintakan salawat, kita mintakan keselamatan, kita mintakan keberkahan. Kok kita datang minta kepada beliau? Nah, nah, nah ini maka Rasulullah juga mengatakan, nah, beliau adalah hamba Allah, diatur dan dikendalikan oleh Allah, dihidupkan dan dimatikan oleh Allah. Wa dan beliau adalah utusan utusan Allah Subhanahu wa taala sehingga semua perintahnya wajib untuk dijalankan, semua larangannya harus ditinggalkan. Semua berita yang datang dari beliau harus dibenarkan. Dan tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan cara-cara beliau. Nah, wakala kata Umar juga, kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kala Abdullah bin Abbas, kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iyyakum wal ghulu, fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu. Jauhi oleh kamu sifat hulu, perbuatan hulu. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al karena sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kamu tidak lain adalah sikap-sikap hulu, melampaui batas, berlebih-lebihan di dalam beribadah, dalam memuji, dalam mencela. Ya. Nah, dalam bersikap jangan jangan berlebihan. Nah, ini hadis ini muncul ketika Rasulullah minta, nah, ulkutli, ambilkan buatku, pungutkan untukku apa batu-batu untuk melantar jumrah. Nah, diperingatkan oleh Rasulullah jangan berlebih-lebihan. Nah, kadang sampai sekarang mana? Ya, sebagian mungkin kita mendengar cerita jamaah haji ngelempar jumrah pakai sandal. Nih ya, ya pakai batu sekepalan. Karena menganggap oh ini melempar setan katanya. Subhanallah. Saking jengkelnya sama setan jadi <laughs> malah ngikutin bisikan setan kan. Nah, padahal Rasulullah mengambil ya, kerikil-kerikil itu sebesar untuk pelintengan Tapel. ya, ya kalau orang Arab tuh biasa nah ya dengan tapelnya dengan jempol ya biasanya di apa jepit keras sih kalau mereka nah nah itu tidak mem, eh, makanya itu dilarang ya dalam agama kita dilarang Rasulullah melarang ya ini dengan ketapel dengan apa alatnya ataupun dengan apa seperti ini ya, apa menjadikan sasaran burung atau binatang-binatang yang nah, masih hidup makhluk hidup tidak boleh karena itu kata Rasulullah tidak membuat apa namanya tidak membunuh ya cuma bikin matanya luka, kakinya patah, ya. Nah, tidak membunuh membunuhnya. Nah, ini yang dilarang. Karena apa namanya? Ya, ini nah, ini yang dipakai untuk melempar melempar jumlah. Nah, ketika Rasulullah mengambil itu, menerima dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah peringatkan. Nah, yang seperti inilah, ya. Nah, seperti inilah yang kalian harus ambil. Nah, bukan yang sebesar-besar jempol ataupun ya, apa namanya apa namanya susah kepalan tangan. Nah. Jauhi oleh kamu perbuatan hulu karena yang binasakan umat sebelum kamu adalah tidak lain adalah perbuatan hulu. para wali Musliman ibni Mas'ud dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanaffi'un qala hasalatan. Mutanaffi'un ini orang yang juga berlebih-lebihan. Ya. Kalau bicara difasih-fasihkan, botnya haknya atau di elokkan lah. Nah, ya, dibikin-bikin saja. Ya. Nah, ini ini kalimat apa namanya? mutanopnya Nah, biasanya orang yang suka apa namanya? Ya, mutar-mutar lidahnya lah untuk supaya terlihat seakan-akan masya Allah bicaranya fasih entah dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini didoakan bisa sebagai berita ya orang-orang yang berbuat seperti ini itu adalah orang yang binasa bisa juga sebagai apa doa orang-orang yang berbuat mempunyai eh, sifat seperti ini didoakan kebinasaan oleh beliau wallahu alam bishawab nah ini pangkal sebab terjadinya kekufuran di kalangan bani enam bani adam manusia nah dan ini yang paling rentan kenapa sikap apa namanya manusia itu apa namanya terbawa untuk mengagungkan dan menghormati leluhur itu citra, Ya. Nah, artinya mereka sudah cenderung untuk punya sifat seperti itu. Apalagi dengan orang yang baik dikenal dengan sebagai baik, oh, terutama dari kalangan leluhurnya. Itu mudah. Nah, maka yang seperti ini di apa namanya peringatan-peringatan yang sangat keras dan jazakallah khair di Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab mengingatkan untuk kita yakni menjauh dari sifat yang seperti ini. Nah, kalau di kalangan orang-orang Arab ini, ini seperti itu keadaannya, bahkan kita dalam bab-bab yang lalu lihat sikap ya hulunya mereka sampai di akhir hayatnya enam Abu Thalib pun masih diingatkan dengan ha, perasaan perasaan itu apa? Ingat kepada masalah abang nenekmu, nenek yang nah leluhur leluhurnya. Wallahu a'lam bishawab. Ilahuna mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah, alhamdulillah.